Berkata Al-Hafiz Imaduddin Abdul Fida Ismail bin Umar Al-Shahir bin Katsir rahimahullah taala faslun. Pasal lalu disebutkan judul Ghazwat Bani Qainuqa' perang Banu Qainuqa. Beliau berkata rahimahullah taala wa naqadha Banu Qainuqa ahadu tawaifil yahudi bil madinati al ahda. Banu Qainuqa salah satu dari kelompok atau kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah. Sebab yang tinggal di Madinah ada tiga kabilah besar dari kabilah Yahudi. Banu Qainuqa, Banu Nadir, dan Banu Quraidah. Kata beliau Banu Qainuqa membatalkan perjanjian damai. Wa kanu tujjaran wa saghatan. Dan mereka mayoritas mata pencaharian mereka adalah berdagang dan pandai besi Wa kanu nahwa 700 muqatil dan mereka berjumlah 700 pejuang yang siap untuk berperang. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lihisarihim. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mengepung mereka. واستخلف على المدينة بشير بن عبد المنذر lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam karena beliau yang memimpin langsung peperangan maka beliau pun mengangkat Bashir bin Abdul Munzir yang menjadi pengganti beliau untuk memelihara dan memimpin kota Madinah فحاصرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمس عشرة ليلة maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bersama dengan para sahabat mengepung mereka selama 15 malam fanazalu ala hukmih maka mereka pun menyerahkan diri dan tunduk kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam فشفع Fasyafa'a fihim Abdullah بن Ubay bin Salul. Lalu kemudian الله بن أبي بن سلول berusaha untuk memberi syafaat kepada Banu Qainuqa agar mereka tidak dieksekusi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Liannahum kanu hulafa al-Khazraj karena mereka Banu Qainuqa ini adalah sekutu dari kabilah Khazraj. Wa huwa sayyidul Khazraj. Sementara Abdullah bin Ubay bin Salul dia adalah seorang tokoh munafikin dan dia adalah pemimpinnya kabilah Al-Khazraj. Sekutu Banu Qainuqa. Fashaffa'ahu fihim ba'dama alaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. maka Abdullah bin uh, eh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada mereka dengan permintaan Abdullah bin Ubay bin Salul setelah Abdullah bin Ubay uh, mendesak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang kali memohon kepada Rasulullah untuk tidak mengeksekusi mereka wa kanu fi tarafil Madinah dan mereka tinggal di pinggiran kota Madinah. Demikian yang disebutkan oleh Al-Hafidh Mukathir rahimahullah taala dalam kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan tentang peristiwa perang Banu Qainuqa. Perang Banu Qainuqa disebutkan oleh ahli sejarah mayoritas ahli sejarah menyebutkan bahwa perang ini terjadi setelah peristiwa perang Badar. Dan ini yang dikuatkan oleh para ulama di antaranya Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah taala di dalam kitabnya Fathul Bari dan beliau bersandar kepada satu riwayat yang diriwayatkan dari Ibn Abbas dalam Sunan Abi Dawud di mana beliau menghukumi hadis tersebut hasan dan dikuatkan lagi dengan riwayat Ubadah bin Al-Walid yang disebutkan dalam kitab Al-Maghazi karya Muhammad bin Ishaq Az-Zuhri rahimahullah taala beliau bahkan menentukan waktu kejadian Banu Qainuqa ini ia terjadi pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Jadi jaraknya sebulan atau bahkan mungkin tidak sampai sebulan dari peristiwa perang Badar. Al-Waqidi demikian pula Ibnu eh, Ibn Sa'ad menyebutkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu di pertengahan bulan Syawal. Kemudian apa yang menjadi sebab terjadinya perang Banu Qainuqa ini. Yang masyhur yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang sebab terjadinya perang Banu Qainuqa ada dua riwayat. Riwayat yang pertama menyebutkan bahwa sebab terjadinya peperangan ini disebabkan karena Banu Qainuqa mereka menampakkan kemarahan mereka dan menampakkan kedengkian mereka terhadap Rasulullah alaihi salatu wassalam dan kaum muslimin setelah kaum muslimin meraih kemenangan dalam peristiwa perang Badar dan itu nampak sekali sikap-sikap mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan dalam satu riwayat bahawa satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan mereka Banu Qainuqah di pasar mereka dan itu setelah terjadinya perang Badar lalu kemudian Nabi alaihi salatu menyampaikan di hadapan mereka beliau mengatakan ya Mashyar yahud aslimu qabla an yusibakum mithla ma asaba Quraisyan. Wahai sekalian bangsa Yahudi, masuk Islamlah kalian sebelum menimpa kalian seperti apa yang telah menimpa Quraisy. Maksudnya kekalahan yang menimpa kaum Quraisy di tangan kaum muslimin. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan mereka hendaknya kalian masuk ke dalam Islam sebelum menimpa kalian seperti apa yang telah menimpa kaum Quraisy. Namun apa tanggapan dari uh, mereka ini dari Banu Qainuqa? Mereka mengatakan, "Ya Muhammad, la yaghurrannaka min nafsik annaka qatalta nafaran fi Quraisy kanu aghmaran la ya'rifuna al-qital." Wahai Muhammad, jangan engkau tertipu, jangan engkau berbangga diri karena engkau telah membunuh sekelompok dari orang-orang Quraisy mereka itu orang-orang baru perang. Mereka itu orang-orang yang tidak mengerti taktik peperangan. Mereka nggak tahu perang. Kata Banu Qainuqa, "Innaka law qataltana la'arafta anna nahnu an-nas." Sesungguhnya engkau apabila engkau memerangi kami, kata Yahudi ini, engkau akan mengetahui kami inilah manusia sebenarnya. Wa annaka lam talqa mithlana dan bahwa engkau tidak akan pernah mendapatkan manusia seperti kami dalam hal ketangguhan, dalam hal kepahlawanan, dalam hal kekuatan. Itu maksud mereka. Nah, ini ucapan mereka. Maka ketika mereka mengucapkan ini turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah Ali Imran قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار Katakan kepada orang-orang kafir, kalian akan dikalahkan. Kalian akan terkalahkan dan kalian akan dikumpulkan ke dalam neraka jahannam. Dan itu seburuk-buruk tempat. Untuk kalian. Sungguh telah terjadi yang merupakan tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala bertemunya dua kelompok. Yang dimaksud adalah peristiwa perang badar. Bertemunya dua kelompok. Satu kelompok yang berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang kafirah. Yarawnahum mithlaihim ra'yal ain. Mereka melihat kelompok kaum muslimin, jumlah kaum muslimin dua kali lipat seperti dari jumlah mereka. Ini pandangan orang-orang kafir. Padahal ketika itu jumlah kaum muslimin justru lebih sedikit. Lebih sedikit 300 sekian dibandingkan jumlah Eh, orang-orang kafir yang mendekati seribu. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam pandangan orang-orang kafir Quraisy mereka melihat jumlah kaum muslimin banyak sekali. Lebih banyak dua kali lipat dibandingkan kekuatan mereka. Allah Azza wa Jalla menjelaskan. Mengapa hal itu terjadi? Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha'. Allah Subhanahu wa taala yang membeli kekuatan dengan pertolongannya kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala inna fi dzalika la'ibratan liulil absar ini yang pertama yang disebutkan yang menjelaskan tentang sebab terjadinya perang Banu Qainuqa' Yang kedua, yang menyebutkan tentang sebab terjadinya perang Banu Ka'inuka, karena perbuatan salah seorang dari Banu Ka'inuka. ketika ada seorang wanita muslimah keluar e, ke pasar dan wanita muslimah ini menuju ke pasarnya Banu Ka'inuka, menuju ke pasarnya Banu Ka'inuka. Maka ada salah seorang dari kalangan Banu Qainuqa usil. Apa yang dia lakukan? Dia mengikat ujung jilbab dari wanita muslimah ini ya. Naam, ujung dari pakaian tersebut di di apa? diikat sehingga pada saat wanita ini berdiri Ya, ketika itu mungkin dia sedang uh, hendak membeli sesuatu maka dia duduk maka diikatlah oleh seorang dari Banu Qainuqa'in. Maka ketika wanita ini berdiri, terbukalah jilbabnya. Maka tersingkap auratnya. Mengetahui hal itu, fasahat mustanjida. Akhirnya wanita ini pun berteriak meminta pertolongan maka bangkitlah salah seorang dari kaum muslimin maka dia membunuh Yahudi yang melakukan perbuatan tersebut. Ketika Muslim ini membunuh orang Yahudi tersebut, maka orang-orang Yahudi yang lainnya mereka bangkit pula. Ya, ini seperti halnya perang antar suku ya. Ya, akhirnya menjadi perang. Bangkit pula orang-orang Yahudi ini yang memang mereka benci kepada kaum Muslimin Ya, maka di sana ada rombongan orang-orang Yahudi mendatangi Muslim yang membunuh orang Yahudi tadi, lalu mereka pun membunuh Muslim ini. Ya, mereka membunuh Muslim yang membunuh Yahudi tersebut. Akhirnya kaum Muslimin pun mereka memanggil kaum Muslimin yang lainnya, ya, untuk eh, memerangi orang-orang Yahudi tersebut. Maka marahlah kaum Muslimin sehingga timbullah peperangan yang terjadi di antara uh, kaum muslimin dengan Banu Qainuqa. Dan boleh jadi boleh jadi bahwa uh, kedua kisah ini boleh jadi kedua kisah ini ada hubungannya dalam artian saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Boleh jadi bahwa kejadian awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka agar mereka masuk ke dalam Islam. Namun ini menyebabkan mereka justru benci kepada Rasulullah, marah kepada kaum muslimin. Akhirnya usillah perbuatan uh, salah seorang dari Yahudi lalu kemudian mengikat jilbab seorang wanita muslimah sehingga menyebabkan terjadilah uh, saling serang antara kaum muslimin dengan Eh, orang-orang Yahudi tersebut. Dan riwayat yang pertama yang kita sebutkan dihasankan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Naam. Dari sini ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah menerangkan kepada kita bahwa inilah sebab terjadinya perang Banu Qainuqa. Dan dari sini kita melihat kedengkian dan kebencian orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin di mana mereka akan selalu berusaha mencari kesempatan kapan mereka punya kekuatan maka mereka akan melecehkan kaum muslimin dan mereka tidak menghargai kehormatan kaum muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka agar mereka menjadi ahlul jannah akan tetapi mereka enggan dan mereka lebih memilih kekufuran daripada iman mereka lebih memilih untuk bersekutu dengan orang-orang musyrik daripada bersekutu dengan kaum muslimin sehingga mereka pun mendapatkan akibat dari apa yang mereka perbuat. Walhasil mereka ini tatkala mereka telah menampakkan permusuhan dan kebencian terhadap kaum muslimin dan Banu Qainuqa dikenal dalam sejarah dibandingkan kabilah-kabilah yang lain Banu Qainuqa ini adalah kabilah Yahudi yang dikenal paling pemberani. Ya, paling pemberani dan e, merasa lebih dibandingkan yang lainnya. Kesombongan mereka nah, dan eh, sikap-sikap e, mereka yang tidak menunjukkan kesopanan, yang tidak menunjukkan al-khuluq al-karim sehingga seperti itulah yang mereka mereka lakukan terkadang melakukan perbuatan-perbuatan yang melecehkan. Bahkan mereka berani melecehkan kaum muslimin. Seorang wanita muslimah mereka lecehkan yang menyebabkan terjadinya uh, peperangan antara kaum muslimin dengan Banu Qainuqa'. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa uh, Banu Qainuqa membatalkan perjanjian damai. Banu Qainuqa membatalkan perjanjian damai. Namun sebagian ahli sejarah menyebutkan yang terjadi yang terjadi Banu Qainuqa belum menampakkan bahwa mereka membatalkan perjanjian damai tersebut. Nah, hanya saja dengan kejadian-kejadian tersebut ini yang menyebabkan kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wassalam merasa khawatir jangan sampai mereka berkhianat dan itulah yang terjadi. Dengan tanda-tanda yang telah terjadi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa khawatir mereka akan berkhianat terhadap perjanjian damai yang telah ditetapkan. Maka inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau pun melakukan an-nabdh beliau melakukan an-nabd. Yang dimaksud an-nabd adalah uh, membatalkan perjanjian. Membatalkan perjanjian damai. Dan diumumkan kepada mereka bahwa kami membatalkan perjanjian damai dengan kalian. Apabila ada dua kelompok atau antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, mereka bersepakat untuk damai maka apabila telah terjadi kesepakatan wajib hukumnya bagi kaum muslimin untuk menunaikan perjanjian tersebut. Tidak diperbolehkan melakukan al-ghadar, pengkhianatan. Tidak diperbolehkan. Yang dimaksud melakukan pengkhianatan adalah langsung menyerang atau langsung membatalkan tanpa memberitahu pihak yang satunya. Ini namanya al-ghadar. Dan ini juga merupakan kebiasaan orang-orang kafir. Kaum muslimin tidak melakukan itu. Nah, akan tetapi jika kaum muslimin melihat dan memandang bahwa kelihatannya orang-orang kafir ini ada tanda-tanda yang menunjukkan mereka akan melakukan pengkhianatan. Maka sebelum itu terjadi, maka diperbolehkan dari pihak kaum muslimin untuk membatalkan perjanjian tersebut dan menyampaikan kepada pihak lawannya menyampaikan kepada pihak lawannya agar tidak dikatakan bahwa mereka melakukan pengkhianatan karena kalau tidak disampaikan kepada lawannya maka itu namanya gadar itu namanya mengkhianati perjanjian dan ini tidak diperbolehkan sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena khawatir tentang kondisi Banu Qainuqa yang akan mem membatalkan perjanjian damai, maka beliau lebih terlebih dahulu mengumumkan dan memberitahu mereka bahwa kaum muslimin telah membatalkan perjanjian damai dengan kalian. Ya, dan ini adalah suatu hal yang diperbolehkan, disyariatkan, disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Anfal ayat 58. Allah Azza wa Jalla berfirman wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambidh ilaihim ala sawa inna Allah la yuhibbul khainin dan apabila engkau khawatir dari kaum tersebut mereka melakukan pengkhianatan maka lakukanlah an-nabdh fambid ilaihim ala sawa yang dimaksud fambid ilaihim ala sawa yaitu kalian mengumumkan pembatalan perjanjian tersebut sehingga kalian mengetahui dan mereka juga mengetahui ala sawa jadi pengetahuan tentang pembatalan perjanjian damai tersebut sama kaum muslimin mengetahui orang-orang kafir pun mengetahui hal itu innallaha la yuhibbul khainin Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berkhianat maka kemudian pada saat telah di batalkannya perjanjian damai maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersiap-siap untuk memerangi mereka namun yang terjadi mereka tidak juga berani melawan kaum muslimin ya tidak berani melawan kaum muslimin sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya mengepung mereka mendatangi mereka ya di pinggiran kota Madinah selama 15 malam. Selama 15 malam Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat mengumpul mereka. Namun pada akhirnya setelah 15 malam itu mereka merasa kesulitan dengan blokade tersebut. Akhirnya mereka menyerahkan diri kepada hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun uh, yakni menangkap mereka seluruhnya ya, karena mereka telah menyerahkan diri maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menetapkan harta-harta mereka menjadi harta rampasan perang milik kaum muslimin kemudian wanita dan anak-anak mereka menjadi tawanan kaum muslimin yang status mereka menjadi budak lalu kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka fakutifu Ya, ini mereka diikat tangan-tangan mereka yang dimaksud kutifu tangannya diikat di belakang ya diborgol di belakang punggung mereka. Nah, pada saat mereka semua telah ditangkap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka telah ditawan, maka Abdullah bin Ubay bin Salul yang menjadi sekutu Banu Qainuqa berusaha untuk melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menyikapi orang-orang munafik seperti kaum muslimin. Menghukum mereka secara zahir. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui mereka orang-orang munafik. Dan Allah mengabarkan itu kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wassalam menghukumi mereka secara zahir. Mereka berkumpul dengan kaum muslimin, mereka secara zahir juga mengerjakan salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan Eh, jangan sampai beliau membunuh Abdullah bin Ubay ataukah seorang munafik maka orang-orang akan mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membunuh sahabatnya sendiri sehingga Nabi Alaihi Wasallam bermuamalah dengan mereka seperti halnya seorang Muslim terlebih lagi dia seorang Sayyid pemimpin kabilah Al Khazraj maka uh, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah didesak oleh Abdullah bin Ubay, Naam, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan humlak. Ya, jadi e, beliau menyerahkan kepada Abdullah bin Ubay dalam artian mereka tidak dieksekusi, tidak dieksekusi. Namun mereka pun diusir dari kota Madinah. Ya, jadi diasingkan dari kota Madinah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Ubadah bin Samit untuk mengurus mereka, dikeluarkan dan dijauhkan dari kota Madinah. Nah, lalu mereka pun di, dibawa ke sebuah tempat namanya Adru'ad. Lalu kemudian Muhammad bin Maslamah radhiyallahu taala anhu yang e, mengumpulkan, mengambil harta-harta rampasan milik mereka. Lalu kemudian harta-harta tersebut dibagi di kalangan para sahabat setelah dikeluarkannya al-khumus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah eh, kejadian yang terjadi antara kaum muslimin dengan kabilah Yahudi Banu Qainuqa' peristiwa yang para ulama menyebutkan eh, beberapa hikmah dan beberapa ibrah pelajaran yang diambil dari peristiwa Banu Kainuka ini. Di antara ibrah yang disebutkan oleh para ulama bahwa beginilah kondisi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi selalu mencari kesempatan. Kapan mereka melihat kaum muslimin lengah, maka itulah yang mereka lakukan. Namun kapan mereka merasa lemah, maka mereka akan membuat perjanjian damai. Ya, mereka akan membuat perjanjian damai. Namun itu uh, dalam keadaan mereka sangat benci kepada kaum muslimin, sangat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah watak mereka, begitulah kebiasaan mereka sepanjang zaman sampai pada zaman kita sekarang ini. Mereka tidak menghargai eh, jiwa-jiwa uh, kaum muslimin. Naam, mereka merasa punya kekuatan maka itulah yang mereka lakukan mereka akan berusaha untuk membunuh kaum muslimin dalam keadaan mereka tidak memiliki sikap rahmah sama sekali dan diantara uh, eh, faidah dari kisah ini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi orang-orang munafik secara zahir secara zahir bahawa mereka muslim ini secara zahir meskipun di dalam hati mereka menyimpan kekufuran dan kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama bahwa di antara faedah dari kisah Banu Qainuqa' yang menunjukkan bahwa kaum muslimin tidak diperbolehkan untuk bersikap wala, bersikap loyal kepada orang-orang kafir. Namun wajib berlepas diri dari mereka, tidak menjadikan mereka sebagai sebagai uh, Uh, orang-orang yang yang kita berwala kepada mereka, yang kita cinta kepada mereka. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir saling cinta mencintai dengan orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik ya ikhwan sampai di sini yang kita jelaskan semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.